Permata Kebanggaan Madura mempersembahkan serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Radio. tulis Yeah. netra Gina ing ta tomo lamun loro wong iku gampang gone antuk tombo Sabda Pandita Ratu sebuah kisah penuh dilema tragedi cinta anak manusia perebutan tahta mabuk harta dan duniawi serta silaunya kehormatan di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Geng Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana kamu bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya, ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangannya kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. seri ke-673 ini dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Arya sebagai Gelung Keling, Siska sebagai Keluh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. seperti tidak tersenyum. Rupanya bocah itu memang sedang bersungguh-sungguh dengan angan-angannya. Lare Angun menjadi geli mencernakan pemikiran bocah itu yang ada kalanya memang mengejutkan dan tidak terduga-duga. Apa yang disampaikan Badrawati itu, mau tidak mau, menggiring Lare Angon untuk membayangkannya. adik bayi para mesuara dan kisah bayi anak Arimbi yang bernama Tutuka itu ada persamaan dan juga ada perbedaannya, Paman. Yang sama adalah bahwa pelaku utamanya adalah sama-sama masih bayi. Yang membedakannya, anak Arimbi itu dimasukkan ke dalam kawah Chandra di muka oleh para dewa. Digembleng di sana. Hingga dalam waktu yang singkat, bayi itu telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Yang telah siap untuk dibenturkan melawan raksasa dan mengobrak abrik kayangan. Oh, kemudian bagaimana Badrawati? Aku hanya sekedar membayangkan. Seandainya adik bayi itu mengalami peristiwa seperti yang dialami anak Arimbi yang bernama Tutuka itu, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Bertahun-tahun sampai adik bayi itu menjadi seorang pemuda. Ah, angan-anganmu Mengasihkan sekali Padrawati. Bagaimana dengan pendapat Paman sendiri? Ya, berangan-angan memang boleh-boleh. Dan sah saja Padrawati. Namun, angan-anganmu itu tidak mungkin terjadi. Tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Bayi berubah menjadi pemuda dewasa hanya dalam waktu yang sangat singkat. Paman benar. Dan kita memang harus bekerja keras menyelamatkan bocah itu. Dengan taruhan nyawa kita. Sampai bocah itu merangkak. Belajar lari. Menjadi besar. Dan kemudian siap untuk dibenturkan menghadapi durga para bandari. Marilah kita terima hal itu dengan ikhlas dan kepasrahan Badrawati. Ingat bahwa apa yang kita alami merupakan sebuah kehormatan. <laughs> Adakah aku berpikir apa yang kita alami ini merupakan sebuah kemalangan, Paman. Sebuah nasib sial. <sighs> Aku masih anak-anak. Ada kalanya aku merindukan untuk mengembala seperti dulu. Bisakah kamu menceritakan di saat-saat seperti apa kau mengetahui raja itu hinggap di tanganmu Badrawati? Kita selama ini telah bersama-sama. Akan tetapi belum pernah kau sekalipun bercerita tentang orang tuamu. Kalau kau punya kakak, Bagaimana dengan kakak-kakakmu? Atau adik-adikmu? Uh, aku tak mempunyai mereka yang paman sebutkan itu. Ah, aku melihat kau berbohong. Ah, aku tidak ingin bercerita dengan paman. Pertanyaan yang diucapkannya itu menyebabkan Nare Angon juga bertanya-tanya dengan diri sendiri. Nare Angon menjelajahi ruang kenangannya. Namun sebagaimana Padrawati, Nare Angon rupanya juga ingin mengubur latar belakangnya. Tak ingin seorang pun mengetahuinya. Nare Angon menebarkan pandangan matanya ke arah selatan, ke punggung bukit yang kehijauan. Di sana hutan tebal hidup dengan rimbun dan suburnya. akan singgah ke barat Prambanan, bukan? Ya, aku sekalian menengok Tawang Alun. Ayah bisa membayangkan bagaimana kira-kira Tawang Alun nanti. Uh, kenapa dengan Tawang Alun? Adi Tawang Alun tentu akan memaksa untuk ikut dan bergabung dengan ayah. Ya, mungkin saja. Uh, lalu kenapa? Apakah ayah tetap berkeputusan aku tidak boleh menemani ayah dan kedua orang tamu kita itu? Pertimbangkanlah sekali lagi, Ayah. Sebaiknya kau jangan ikut. Bagaimana dengan Saung Songo? Hmm. Kakang Saung Songo tentu kan tidak apa-apa, Ayah. Jangan. Ayah tidak mengizinkan. Aku akan bisa menjadi teman Tawang Alun, Ayah. Ia dalam keadaan sangat sedih karena kehilangan ayahnya. Tanpa siapa-siapa bisa menyebabkan gadis itu kehilangan akal. Aku akan menjadi teman berbincang yang baik untuknya. Di samping itu... samping itu apa? Aku mempunyai sebuah rencana. Rencana apa? Tawang Alun sekarang menjadi gadis batang kara, ayah. Tiba-tiba aku membayangkan... Alangkah baiknya seandainya aku bisa menggiring Tawang Alun untuk merasa tertarik kepada pemuda itu. Demikian juga dengan sebaliknya. Maksudmu? Sudah jelas, ayah. Uh, jangan. Mengapa? Kau bermaksud menjodohkan Lariangon dengan Tawang Alun, bukan? Iya. Dengar kalau titis. Kedua orang itu adalah jenis orang yang sedang ameng-ameng nyawa. Artinya, mereka sedang bermain-main dengan nyawa. Bermain-main dengan kematian. Kedua orang itu sedang mengemban tugas yang sangat berat. Yang taruhannya adalah nyawa. Keduanya bahkan sadar sepenuhnya jika mereka akan berhadapan dengan kemungkinan kehilangan nyawa dalam melaksanakan tugasnya itu. Yang menentukan hidup mati seseorang itu bukan perempuan bermata tiga itu, Ayah. Akan tetapi para dewa di langit. Boleh jadi demikian, Du. Akan tetapi aku mempunyai perhitungan bahwa kedua orang itu benar-benar ameng-ameng nyawa. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut hanya sampai di Prambanan saja. Lalu? Aku akan membawa Tawang Alun kemari. Jika ia sendirian di sana, maka ia berada dalam bahaya. Bahaya itu justru datang dari dirinya sendiri. Ah. Pertimbangkanlah, Ayah. Baiklah. Aku tidak keberatan kau ikut, tetapi hanya sampai di Prambanan. Kalau Tawang Alun bersedia kau ajak kemari, itu lebih baik. <laughs> Kalau begitu, aku akan mempersiapkan diri. Aku akan pamit kepada Kakang Sawung Songo. Dan persilahkan kedua tamu kita itu untuk mempersiapkan diri pula Galuh Titis. Baik, Ayah. Demikianlah, ketika hari menjelang gelap, empat ekor kuda telah berderap meninggalkan padepokan Sekar Jati, meninggalkan debu yang mengepul tebal di belakang mereka. Rombongan kecil itu berkuda tanpa berbicara. Perjalanan pun kemudian terasa sedemikian cepat, hingga ketika mendekati saat awal tempangan doromuluk di Tabu, mereka telah sampai di kaki Candi Prambanan. Agrawati memandangi puncak candi itu dengan penuh kekaguman. Sementara bulan menjadi obor yang baik buat mereka. tadi pagi kau melewati tempat ini, Badrawati? Melewati, akan tetapi tidak sedekat ini, Paman. Hmm. Kesan aku dapatkan sangat berbeda, Paman Lari Angon. Apa kesan yang kau dapat? Kalau siang, nampak wajah saja meski kesan megah itu masih tetap menjamah. Hmm. Namun jika malam seperti ini, aku merasa seperti di sarang hantu. <laughs> ini bukan sarang hantu, Badrawati akan tetapi tempat pemujaan, tempat upacara keagamaan. Ah, siapakah yang membangun candi ini, Paman? Ya, bertanyalah kau kepada Paman Gelung Keling. Bagaimana Paman Gelung Keling? Bisakah Paman bercerita siapa yang membangun candi ini? Atau siapa tahu Paman malah tahu siapa yang merancangnya? Membuat candi yang meruncing ke atas seperti itu. Tentu bukan pekerjaan yang sederhana uh, ada dua wangsa yang berkuasa di wilayah ini pada zaman dahulu Anangger. Wangsa yang pertama adalah wangsa Sailendra dan wangsa yang kedua adalah wangsa Sanjaya. Mereka menyelenggarakan pemerintahan di wilayah ini dengan bergelar Rakai. Rakai? Benar, Anangger. Rakai adalah sebutan untuk para raja zaman itu. Uh, Di antara para rakai itu, yang paling terkenal adalah rakai pikatan. Ada juga rakai yang telah menjadi manusia setengah dewa yang bernama Rakai Walaing. Atau lengkapnya adalah Rakai Walaing Pukumbayoni dengan permaisurinya yang bernama Maharani Sri Sanjaya Warsa. Di antara dua keturunan atau dua wangsa tadi, saling berkuasa silih berganti. Dan karena perebutan kekuasaan yang terjadi, menimbulkan peperangan dan jumlah korban yang tidak terbilang. Namun tidak bisa disangkal bahwa mewakili zamannya, kedua garis keturunan Syailendra maupun Sanjaya itu membuat candi-candi sebagai tempat peribadatan mereka. Candi yang paling megah ada dua, yaitu Swambara Budura dan Candi Prambanan ini. Uh, dengan cara bagaimana mereka membangun candi ini? Lihatlah Paman Keling. Bentuk candi yang menjulang tinggi jelas bukan pekerjaan yang mudah. Itulah yang menyebabkan aku tak habis-habisnya mengagumi hal itu, Anangger. Dalam angan tempat ini dahulu kala tentu riuh sekali oleh para kaula yang bersatu padu dalam membangun dan berusaha mewujudkan candi ini. Demikian juga dengan Suambara Budura, Paman. Candi itu juga sangat megah. Megah dan sangat. Aku melihat sesuatu. melihat apa? Meski sekilas, aku melihat ada percik cahaya api di sebelah sana. Ah, aku juga melihat hal itu. Ah, kalau begitu, mari kita kitari dari sebelah kiri. Prambanan memiliki tiga buah candi utama yang berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh candi-candi kecil yang tak terbilang jumlahnya, hingga tempat itu memungkinkan untuk bermain petak umpet. Dengan berjalan hati-hati, keempat orang itu mendekati suatu tempat, di mana di sana sempat terlihat percikan cahaya. Akhirnya mereka melihat seseorang di dekat sebuah lampu oncor. gadis, Paman. Benar, anak mas. Paman mengenalnya? Sangat mengenalnya. Dia tentu bibit awang alun. Iya, dia memang tawang alun. lakukan di sini? Eh, uh, tahu, Bu? Dengan siapa kau? <laughs> Dengan ayah dan dua orang tamunya. Lihat itu mereka. Eh, uh, kau sedang melakukan sesaji? Iya, aku tengah melakukan sesaji. Memuja doa untuk mendiang ayahku. Aku menjemputmu, Tawang Alun. Siapa yang menyangka ketika kami berbelok ke candi ini, kau justru berada di sini? Oh, nampaknya Kau sampai lupa waktu, Nduk. Saat ini sudah mendekati tengah malam. Dan kau masih berada di sini. Nampaknya kau masih belum bisa mendamaikan hati, Mundo. Aku ingin sekali membalas dendam, Paman. Aku ingin sekali membalas kematian ayahku. Kami berdua tidak mampu menghadapi Panji Sabrang itu. Bagaimana kau akan membalas dendam? Aku akan menuntut ilmu, Paman. Aku akan mencari guru yang sakti mandraguna yang akan menjadikan aku sakti mandraguna pula. Dengan cara itu, aku akan menuntut balas. Janganlah hal itu terlampau merepotkanmu, Tawangalun. Jangan sampai hal itu justru menyiksa batinmu. Kau harus berusaha mengenyahkan dendam itu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya, Paman? Ayahku mati. Ah, bagaimana caranya aku melupakannya, Paman? Memang sulit. Namun jika kau mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, aku berharap kau bisa menggunakan nalar yang bening. Ah, ayo, Tawang Alun, kita tinggalkan tempat ini. Tawang Alun, Aku sangat bisa mengerti kesedihanmu. Mari kita tinggalkan tempat ini. bersimpuh di depan sesaji di dekat obor yang menyala tersendat-sendat itu, kemudian bangkit berdiri. Badrawati dan Lare Angon melihat gadis yang sedang dirundung kesedihan itu memiliki wajah yang cantik. Mereka kemudian keluar dari pelataran candi menuju ke arah barat melintasi sebuah sungai. Di sanalah di seberang sungai itu Mentiang Haryo Panular pernah tinggal. Mata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.